diberi kesempatan Jin untuk membuat dia ya, biasa atau semacamnya. Kita ajarkan pada masyarakat hukum asal manusia itu eh, normal. Makanya orang awam itu nggak minta rugi ya, karena belum tahu dia. Hmm. Jadi kalau sudah ngaji, ngerti rupiah dan seterusnya minta ya.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 جميع المعنى ودلالة تضمن إذا استدللنا في اللفظ على معناه وتلالة الالتزام إذا استدللنا في لفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به macam-macam telalah telalah itu apa maksudnya penunjukannya apa? ada dalil, ada dalalah, ada istidlal. yang Hujah. Argumentasi istidlal. Ini dalil, ini istidlal, ini dalalah. Indikator. Indikator. Wajhu dalalah. Wajhu dalalah. Sisi pendalilan. Sisi pendalilan. Sisi pendalilan penunjukan dalil ini mustalah ma'ruf indakum walakin hatta al-an <laughs> dalalah yang lebih ringkas lah misalnya ada dalil innamal a'malu binniyat ada dalil fahmul makna minal fahmul makna minal nah <laughs> Iya kandungan dalil selesai atau kandungan ter, ter, eh, tergantung dalalah apa ya kalau dalalatun nas kandungan nas dalalatul alfat kandungan lafaz dalalah minal kita sunnah salah satu aksam Dalalah dari Al-Quran dan sunnah ada tiga macam dalalah mutafaqah, dalalah iltizam dan eh, dalalah tadammun dan dalalah iltizam. Dalalah mutafaqah adalah idza tafaqna al-lafdha ala jamil makna. Apabila kita menerapkan lafaz pada seluruh maknanya. Sedangkan dalalah tadammun adalah idza stadlalna bil lafzi kita menggunakan dalil dengan lafaz tersebut ala maknahu untuk salah satu maknanya. Sedangkan dalalah iltizam adalah idza stadlalna bil lafzi. Sebenarnya ini lebih umum. Kenapa di sini bil kita kita sunnah? Wallah. Apabila kita menggunakan berdalil dengan lafaz Al-Qur'an dan sunnah serta makna keduanya untuk menunjukkan tawabi dzalika untuk menunjukkan konsekuensinya atau penyempurnanya atau syaratnya atau hukum tidak sempurna kecuali kandungan yang ada di dalamnya awil mukbar bihi anhu illa atau sesuatu yang diberitakan tidak sempurna illa kecuali ada iltizamnya sulit amat ya sederhananya ya kalimat ini meja lala mutabaka Ini meja. Ini meja. mutabaka, mata lala mutabaka kurang lebih mana tekstual. Mana tekstual yang ada dalam nas, yang ada dalam teks. Dalalah tadammun ini meja berarti di sana ada paku. Ada kakinya. Yutasawwar min di ini meja unsur meja Panah e, na'rif al Kita tahu bahasa ya. Kita cuman disebut motor Honda. Kita tahu kira-kira gambarannya seperti apa. Saya tadi melihat motor Honda. Oh, berarti ada knalpotnya. Berjalan, oh, berarti ada yang mengendarai. Ini namanya dalalah tadammun. Unsur yang ada dalam nas meskipun tidak diceritakan saya melihat motor Honda berjalan Oke. motor pakornya apa motor Honda berjalan motor Honda berjalan tadamunnya rodanya berputar ada yang mengendarai dan seterusnya ada bahan bakarnya mesinnya nyala mesinnya nyala dan seterusnya iltizamnya ada yang buat nah ada yang buat yang tidak ada di situ iltizam syurut mutammimat la yatimul mahkum fihi illa bih atau la yatimul mukhbar anhu illa bih sederhana ya ikra kita akan baca sarahnya tuh nah, syarah Qala syarih rahimahullahu qawluhu wa dalalatu Qala syarih hafizahullah Qala wa dalalatu minal kitabi wa Salah satu aksamin ila akhiri Wa dalalatu bikasri dali wa fathiha wal fathu ahsanu makna hmm. wa maknaha fahmul makna min al-lafzi adilalatu salah satu aqsamin dalalatu mutabaqatin wa ya dalalatu lafzi ala tamami ma wudi ala wa huwa makna qawli syaihi idza tabaqna lafdo ala jami'il makna qadalalatil insani ala tamami maknahu wa hayawanu natikul natiqul aqilu wa dalalatu lafzi salati ala ma wudi alaha bi syar'i minal arkani wal wajibatil Sumiyat bidzalika li mutabaqatil lafzi li maknal maudu li maknal maudu maudu ilahu. Nah. Eh, qauluhu qawluhu wa dalalatu minal kitab was sunnah salah satu aksam. Ad-dalalah bisa dibaca ad-dilalah atau ad-dalalah wal fathu ahsan dan bahasa seperti di tempat kita ada yang lebih sopan ada yang kurang sopan kalau bahasa Arab afsah wajru afsah wal fathu ahsan maknanya adalah fahmul makna min lafzi memahami kandungan makna dari lafaz wal murad huna yang dimaksud di sini adalah ad-dalalah al-lafziyah ad-dalalah al-lafziyah kandungan makna dari lafaz ada tiga macam. Yang pertama, dilalah mutabaqah atau dalalah mutabaqah. Wahia dalalatul lafzi. Dilalah mutabaqah adalah kandungan makna lafaz ala tamami mamudi alahu sesuai dengan makna asal dia ditetapkan maudi alahu dia ditetapkan dan itulah makna yang disampaikan oleh Syekh ida topak al-lafdha ala jami'il makna semacam kandungan makna dari kata manusia ala tamami maknahu sesuai dengan makna sempurnanya yaitu al hayawan an natik binatang yang bisa bicara dan berakal karena ada binatang yang bisa bicara wa ghairu akil sedangkan dalalah kata salat ala mawudi alaha fi syar' sesuai dengan uh, makna asal dalam syariat berupa rukun wajib yang diketahui. Wasumiyat bidzalika dinamakan dalalah mutabaqah karena li mutabaqatil lafzi lil ma'na maudu lahu kesesuaian antara lafaz dengan makna asal dari lafaz tadi. Asani Sani dalalatu tabamunin wa hiya dalalatul lafdi ala juz'i ma'udi alahu wa bahwa makna kau syaikhi idza istadlalna istadlalna idza istadlalna bil di ala ba'dil ala ba'di ma'nahu kadalalat kadalalati kadalalatil insani ala hayawani awil akili wa dalalatul lafdi as-salati 'ala ar-ruku'i was-sujudi was-sujudi fa innahuma uh, ba'du salati wa syurutuha an yakuna lil ma'na wal mawdu'i lahu juz juz'un wa sumiyat bidzalika li anna al-juz'a fi uh, dimnil kull fi dimnil kull Salif Dalalatu التزامي دلالة الالتزام وهي دلالة اللفظ على لزيم المعنى الموضع له اللفظ كدلالة الإنسان على قابل العلم ودلالة اللفظ السقف على الجدار فإنه لا لا وجود للسقف إذا لم يكن هناك جدار وقد فسر الشيخ رحمه الله ذلك بقوله إذا استدللنا باللفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتممته وشروطه ومتممته ومتممته وشروطه إلى الآخر ومثاله الاستدلال باللفظ وأقيم الصلاة على ستر الأورات أو طهارة أو استقبال القبلة وهي من شروط صحة الصلاة نعم Asani talalatu tadammun yaitu dalalatul lafad kandungan makna lafad ala juz'in untuk menunjukkan bagian dari makna asal. Dan inilah makna dari pernyataan Syekh idza stadlalna bil lafzi ala ba'di maknahu. Ada enggak lafaz ba'di maknahu? Ala maknahu. Ala maknahu. Hmm. Wallah alam. Mungkin di sini ada yang hilang untuk uh, matanya. Dan yang benar ala ba'di maknahu kalau ala ma'nahu nggak ada bedanya dengan mutabakah. Ala ma'nahu mufrad mudhaf yufidul umum. mana jami makna? Untuk menunjukkan taksis dikasih pang. Semacam dalalah al-insan untuk menunjukkan dia itu binatang atau dia berakal atau dalalah lafat dalalah kata sholat untuk menunjukkan di sana ada rukuk sujud karena dua hal ini bagian dari sholat dan syarat bisa menggunakan dalalah tatammun ayyakuna lil makna al maudu ilahu juz'un juz'un di madza marfu khabar khabar hmm? ya mubtada mubtada dari ya, mubtada ismu kana ya, ya, ismu kana khabarnya lil makna al maudu ilah kata yang memiliki makna asal tadi memiliki juz'un, memiliki bagian. Dinamakan demikian li'annal juz'a fi dimnil kul Karena bagian itu dimnil kul bagian uh, turunan dari keseluruhan. Kemudian yang ketiga adalah dalalatul iltizam yaitu dalalatul lafad ala lazimil makna. Kandungan eh, makna lafad ala lazimil makna al-mawdu'i ilahu al-lafzu sesuai konsekuensi makna asal dari Lafat tadi semacam dalalatul insan eh, kandungan makna kata al-insan ala qabilil ilmi untuk menunjukkan bahasanya dia bisa menerima informasi Kemudian dalalah lafat as-saqaf atau as-saqfu alal jidar kandungan makna dari kata uh, as-saqfu alal jidar. Ada atap di atas tembok. Uh, mungkin yang lebih tepat dalalatul tulafat as-saqf. Fa innahu la wujuda li-saqfi idza lam yakun hunaka jidar karena tidak mungkin di sana ada sakap, ada atap kecuali di bawahnya ada tembok. Nah, maka kalau asakfu alal jidar lafadznya tidak perlu dalalah iltizam karena sudah disebutkan dalam teks. Beda dengan roa itu sakfa saqfa. Padalalatul iltizam anna tahtahu jidarun au tahtahu asas. فإنه لا وجود للسقف إذا لم yakun هناك جدار وقد فسر الشيخ dan Syekh uh, menjelaskan hal ini dengan pernyataan beliau idza stadlalna bil kitab was sunnah wa ma'nahuma ila akhir contoh dalalah contoh istidlal dengan kata akimus sholah untuk menunjukkan wajibnya satrul aurah wajibnya toharoh wajibnya istiqbalul kiblah atau melakukan semua syarat sah sholat karena perintah akimus sholah berarti mencakup perintah mewujudkan keabsahan sholat baik Wasumiyat وسميت بذلك لأن اللفظ dan lafzal لأن اللفظ الخارج kharija خارج خارج لازم لما وضع له lazimun لازم لما وضع له واعلم أن أقسام الدلالة دلالة دلالة dalalati دلالة من قسم المنطوق وهو قسمان الأول المنطوق الصريح المنطوق الصريح المنطوق الصريح وهو دلالة المطابقة ودلالة التضمن الثاني المنطوق غير الصريح وهو دلالة الالتزام وهي ثلاثة الأول دلالة الاقتداء دلالة الاقتداء وهي دلالة الكلام على معنى لا يستقيم الكلام إلا بتقديره كقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أي فأفطروا فأفطروا فعدة من أيام أخرى آخر لأن القضاء لا, لا يلزم بمجرد بالمجرد المرض أو السفر بل لا بد من الفطر ثانيا دلالة الإيماء وتنبيه وهي أن يقترن بالحكم وصف لو وصف وصف لو لم يكن هذه الوصف هذا الوصف هذا الوصف تعليلا لهذا الحكم la لكان ذكره ذكره ذكره خشوا خشوا خشوا في الكلام لا فائدة منه لا فائدة لا فائدة منه والفاظ الشارع شارع والفاظ الشارع تنزيه عن ذلك كما تقدم تنزه تنزه تنزه عن ذلك كما تقدم Wa mithaluhu qawluhu ta'ala Innal abrara lafi na'im Laib Ay Librihim Nah eh Tadi belum ada satu kalimat yang belum dibaca Wasumiyat bidalika disebut dalalah iltizam Kenapa disebut dalalah iltizam? Lianna lafdal kharij Karena lafad di luar dari kalimat yang tadi dibahas ada kata insan maka di sana qabil al ilm itu adalah lazimun konsekuensi lima wudi'an lahu dari makna asal kata tersebut ketika kita uh, meyakini bahwasanya al insan adalah al hayawan an natik al akil maka lazimnya konsekuensinya adalah dia qabilun lil ilm Kemudian aksa dalalah e, pembagian dalalah dari tiga yang tadi kita bahas itu minkis mil mantuk turunan dari pembahasan al mantuk bukan pembahasan mafhum hanya saja mantuk ada dua ada mantuk sorry dan ada mantok gairu sari bedanya mantok dengan mafhum apa mantok yang dari teks mafhum makna makna sebalik makna kebalikan dari teks Taip. maka dalalatul iltizam itu mantok artinya kandungan makna selaras kalau mafhum sebaliknya paham ya jadi dia bukan dalalah iltizam, mafhum itu bukan dalalah iltizam. Nah, itu yang mau kita garis bawahi. Karena beliau sebut semua dalalah, aksa dalalah yang tadi kita bahas itu masuk pembahasan mantok. Mantok itu uh, makna teks yang sejalan. Kalau mafhum makna teks yang kan. Baik hanya saja di sana ada dua ada mantuk sorry mantuk sorry ada dua dalalah mutabakoh dan tadamun dan ada mantuk yang gairu sorry yaitu dalalah iltiza yang tidak ada di teks dan dalalah iltiza ada tiga macam yang pertama dalalatul iktidok kandungan makna dari teks eh, yang bisa diterima secara sempurna jika di sana ada kata tersebut atau pengertiannya wahia dalalatul kalami ala ma'nan la yastakimul kalamu illa bitakdirihi yaitu kandungan makna dari kalam pada satu makna tertentu di mana kalam tidak mungkin bisa dipahami sempurna lah ya yastaqim bisa dipahami sempurna illa bitakdirihi kecuali dengan mengasumsikan adanya uh, makna tersebut adanya dalalah tersebut contoh ya Famangkana minkum maridun au ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhar Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam kondisi safar harus iddah menghitung min min ukhar di hari yang lain. Maksudnya harus mengganti di hari yang lain. Fa'iddatun e eh, fa'atu iddatan. Maka di sini ada masdar naibun an fi'lihi. Faman kana maridan aw safarin fa'attu iddatan fitrihi min ayamin ukhar. Zohiri, zohiriyahnya zohiriyah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin batala sawmuh. Karena Allah perintahkan Fa'atu iddatan min ayyamin ukhar Laisa fihi dalalatul iltizam Baik Dan jelas tidak mungkin bisa dimanai demikian Karena sakit dan safar bukan pembatal puasa Terus dari mana kita bisa memaknai itu tidak benar Madhabnya dohiri ya Teks ayat siapa yang sakit atau bepergian harus kodok gitu ya ini khobar bimana insya khobar bimana barang siapa yang sakit atau safar fa'iddatu min ayamin ukhra harus kodok di hari yang lain oke berarti sakit dan safar pembatal puasa ini madhab zahiriyah. Maka orang yang safar, baik puasa maupun tidak puasa, wajib kotor. Wahada qaulun syad. Maka yang tepat adalah Faman minkum maridun aw ala safarin fa aftara dari mana kita bisa memaknai fa'aftara dalalatul iqtidha konsekuensi dia diperintahkan untuk kodok berarti di sini dia harus bat batal. batal sementara sakit dan safar bukan pembatal maka dengan sebab sakit dan safar dia membatalkan puasanya dia wajib kodok لأن القضاء لا يلزم بمجرد المرض أو السفر بل لابد من الفطر karena kewajiban qada itu tidak mungkin ada hanya sebatas sakit karena sakit atau safar namun harus berbuka dulu Kemudian yang kedua adalah dalalatul ima wa tanbih. Kandungan makna isyarat wa tanbih isyarat atau catatan tambahan. Wahia tarina fil hukmi wasfun law lam yakun hadzal wasfu ta'lilan li hadzal hukmi lakana dzikruhu haswan fil kalam la fa'idata minhu. hukum tersebut harus bergandeng dengan satu sifat tertentu. Andaikan sifat ini tidak menjadi taklil, tidak menjadi alasan adanya hukum tersebut, maka penyebutan hukum tersebut hashwan fil kalam. Aneh dalam kalimat, tidak ada manfaatnya. Sementara al-fadhu syari' tanazzaha an dalik, sementara lafaz syariat itu tersucikan dari semacam ini. kama taqaddama sebagaimana penjelasan sebelumnya contohnya firman Allah innal abrara lafi na'im ai lipirrihim sesungguhnya orang baik dalam kenikmatan karena kebaikan mereka maka berlaku hukum al abror fi na'imin itu taklilnya adalah libirrihim namanya dalalatul ima الثالث ثالثا دلالة الإشارة وهي أن يدل أن يدل اللفظ على معنى ليس مقصودا بلفظ في الأصل ولكنه لازم للمعنى الذي يسق الذي سيق الكلام سيق الكلام الذي سيق الكلام من أجله كقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم فإن الآية دلت على إباحة إباحة إتيان إتيان الزوجة ليلة الصيام في أي وقت من الليل إلى آخر جزء من جزء منهم منه ويستفاد ويستفاد wa yustafadu min zalika sihhatu saumin min asbahi man asbaha junuban junuban fa in fa in im fa in imtad al ibahati fa inna al ibahati ila min yastazimu anna as yusbihu junuban وهذا معنى غير غير مقصود من من سياق الآية فتكون fatakunu عليه بالإشارة nah yang ketiga adalah dalalah isyarat kandungan makna isyarat Wallah alam apa bedanya dengan tanbih dan imak kalau tanbih dan imak liwasfin ya catatannya adalah liwasfil hukmi adanya hukum tersebut liwasfin sehingga kalau bukan karena sifat ini yang menjadi taklil maka penyebutan hukum tadi tidak ada faedahnya. Sekarang adalah isyarat adalah ayatul lafzu ala ma'nan laisa maqsudan bil lafzi bil asli. Ada lafat yang menunjukkan satu makna tertentu yang itu bukan tujuan utama penetapan lafat tersebut. bukan tujuan utama. Akan tetapi dia lazimun konsekuensi dari makna yang menjadi konteks siqa siak alladhi siqal kalamu min ajlihi yang menjadi konteks tujuan yaitu yang menjadi konteks pertama dari kalam contoh ya lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa untuk hubungan badan dengan keluarga. Misalnya kita makan, andekan ada konsekuensi orang habis makan harus mandi junub, andekan ya. Bolehkah dia makan makan terus sampai adzan subuh begitu adzan subuh tet langsung dia berhenti tapi dia konsekuensinya dalam kondisi ju, junub ya. maka konsekuensi konteks ayat ini berbicara itu di malam hari boleh hubungan badan selama masih malam selama belum subuh fa innal ayata dallat ala ibahati idyani zaujah lailatul siyam Ayat ini menunjukkan bolehnya hubungan badan di malam puasa. Fi ayyi waqtin minal lail ila akhir juz'in minhu. Di waktu kapanpun sampai waktu malam yang terakhir. Sehingga yustafadu min lika diambil dari ayat ini adalah sahnya puasanya orang yang asbaha junuban. Yang junub di pagi hari. Artinya masuk subuh dalam kondisi junub. Seperti tadi, andekan makan itu junub, dia makan sampai subuh, nah, selesai. berarti setelah itu kan dia junub. Kapan dia harus mandi? pasti setelah subuh. Tidak bisa tidak. Karena yang diizinkan itu makan sampai subuh begitu sampai batas subuh dia berhenti makan puasanya sah tapi konsekuensi dari makan ini yaitu junub ini tidak membatalkan puasa atau konsekuensi dari makan adalah adanya bekas makanan di mulut ini ya, bekas makanan di mulut maka jika ada orang yang makan sampai subuh adanya bekas makanan di mulut tidak membatalkan puasanya fa inna imtidad al-ibahati ila akhiri juz'in min al-laili yastalzimu anna saima qad yasbihu junuban. Karena bolehnya rentang waktu mubah sampai akhir bagian dari malam hari menunjukkan konsekuensinya adalah orang yang puasa bisa jadi dia junub ketika masuk subuh. Meskipun makna ini bukan tujuan dari konteks ayat namun konteks ayat pertama itu berbicara tentang bolehnya hubungan badan sampai akhir malam. Dan makna ini adalah dalalatul isyarah. Fatakunu dalalatu alaihi bil isyarah. Maka e, kesimpulan ini itu diambil dari dalalah isyarah. Ada satu contoh ya. Uh, khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awaluha. Apa dalalah tadamunnya? Dalalah mutafaqah? Khairu sufufin nisa fil akhir. Dalalah tadamunnya? Soft paling belakang lebih besar pahalanya dalalatul iltizam yang paling depan belum jelas nah itu dalal tatamu datang lebih awal eh? datang lebih awal datang lebih awal wajibnya memisahkan soft laki-laki sama soft perempuan dalal tatamun ada perbedaan pahala antara tadamun pokoknya yang tekstual masih bisa diambil dari tekstual iltizamnya apa wanita yang lewat di depan wanita ketika sholat oh. layak tol sholat murul mar'ah amal mar'ah yang layak tol sholat Nah, gitu ya. Karena hadis ini tidak memberikan batasan hanya ketika sholat wajib. Yang itu jadi makmum. Misalnya sholat sunnah. Konsekuensinya dia datang pertama di belakang. Kemudian konsekuensinya wanita tidak punya sutra. Berarti dilewati oleh temannya tidak datang. Adalah apa ini? Iltizam. Iltizam jenis apa? Isyarah. Ya, isyarah. Isyarah. Isyarah. Nah. Karena kalau imak dan iktidha ini teksnya yang dioprek-oprek Kalau isyarah yang dioprek-oprek maknanya. Gampangnya itu. dan ini yang dijadikan dalil bahwa sutroh tidak wajib karena sesuatu jika ada pengecualian maka apa uh, itu tidak menunjukkan wajib Tapi kalau yang sholatnya melangkah ke depan itu apa biasanya? ada beberapa kaum muslimin misalnya pas masuk ya kemudian di depan jam software yang software berikutnya itu lagi nggak ada kemudian pergi misalnya dan jalan ke depan oh untuk mencari sutra ada laki-laki ya laki-laki itu perang perempuan iya laki-laki loh uh tapi kan sutra nggak wajib saja ya. nah sedangkan kalau di hadisnya kan bentuknya amar nah. nah, kalau misalnya dia di di besok terakhir kemudian di depannya itu sedang pergi berarti kan nggak ada terus kemudian dia ke depan nah, kalau misalnya ke depannya cukup panjang itu gimana ya nggak perlu kalau misalnya maju ke depan cari sutra uh, jadi yang menganjurkan itu yang saya temui keterangan Ibn Abdul Bar dalam al istidkar dan itu yang dikutip saya Masur di Kaul Mubin ke Akhtar Musalli selebih dari itu wallah alam saya nggak tahu hanya itu ya puncak dalil yang bisa kita pegang. bergeser mencari sutroh di tengah sholat eh, adakah dalil dari sahabat wallah alam saya nggak tahu nah tapi batasannya di situ kan tidak terlalu jauh seberapa seberapa jauh sehingga disebut tidak terlalu jauh batasannya nggak ada dan itu pun batasan ijtihad hmm. Asrul hukmi istihad, batasnya juga istihad. itu Ibn Abdul, Abdul Bar dalilnya apa ya. coba nanti baca di call mungkin ya kembali ke hukum asal sutroh kita dianjurkan untuk mendekat. Artinya di soft perempuan itu enggak, berlaku perintah untuk mencegah orang lewat di depan tuh? Iya, karena dia nyusunya dari belakang. Sop laki-laki dari depan. Nah, kalau gitu, apakah nanti hukum mencegah orang yang lewat di depan kita yang lagi sholat tuh jadi turun hukumnya Ini Karena bagi wanita. Uh, hukum itu berlaku bagi wanita. Dia hanya punya jarak sampai tempat sujud dan di depan itu dilewati wanita yang lain tidak batal sholat. Di depan yang di depan yang tempat sujud. sujud. Nah kalau yang misalnya lewat tapi di antara jarak dia dengan dia wajib menghindari karena ini termasuk al-murur baina yati musalli dan itu haram. Tapi lebih dari tempat sujud kan laisa baina yati. Ini kalau ini mafhum ya. Kan teks hadis baina yati musalli. Di luar baina yati musalli mafhumnya tidak masalah. Berarti sholat batal kok dilewati perempuan anjing hitam itu kalau misalnya lewatnya di bayi nadai atau kalau lagi bagi laki-laki tanpa batas bagi laki tanpa batas nah, karena teks hadisnya tanpa sutro, hmm. berarti apabila tidak pakai sutro, kemudian dilewati salah satu dari tiga itu tidak pakai sutro berarti tanpa batas sampai di situ ada benda belum hmm. sholat di sini sampai masjid sampai musola nggak ada benda kita waktu batal batal hadisnya begitu nah, ini tidak berlaku bagi wanita Contoh yang lain apa? Uh, Al-fikru bil fikri Ida zanaya Fajlituhuma mi'ata celta, Wa tagribu Amin Kalau ada apa perawan dengan apa dua laki-laki dan wanita yang belum menikah dia berzina jilid 100 kali wa tagrib am. Apa konsekuensi tagribul am? Dalala mutafakannya apa? Jilid wa tagribu am adalah hukuman bagi berzina gairah muhsan. Kemudian adalah tatamun jilid mi'ah pezina ghairu muhsan. Salah satu kita ambil saja bisa ya. Kalau tadamun itu gampang. Dalalah iltizamnya mar'ah min ajlil khutut la tadur. Uh, wanita yang ditampakkan di depan laki-laki dalam rangka menegakkan hak diperbolehkan. Nah wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu. Ini wanita zina, mungkin dia masih gadis. Dia sudah pernah berzina. Dicambuk di hadapan umum yang kedua apa safar wanita safar wanita dalam hal hukuman tanpa mahram tidak mengapa eh, tagrib uang. tagrib eh. dia harus diasingkan berarti dia dikeluar dari daerah harus safar selama setahun haruskah ditemani mahram kalau ditemani mahram berarti ada dua orang yang dihukum dia dan mahramnya maka dia boleh ditinggal oleh mahramnya yang penting proses mengantar ke tagrib ke tempat yang buat dia jadi gharib itu ditemani mahram tapi di sananya tidak mungkin ditemani sudah maka uh, seorang wanita yang tinggal di daerah luar tidak wajib ditemani mahram. Dalalah iltizam inilah lafz taghrib am apa isyarah ima isyarah isyarah isyarah yarji ila makna isyarah kurang lebih seperti itu ya ada tidak kitab yang khusus uh, untuk belajar apa ya Iya perlu analisa yang kuat perlu analisa yang iya. kuat tidak belajar ya uh, kita ter kalau terbiasa membaca kutubul ulama nanti mereka kok bisa menyimpulkan kayak gini Wallah alam apakah sudah ada yang mengumpulkan khusus contoh saya dalalat iltizamat bainayatil ulama kalau antum cover seperti itu bagus ya <laughs> oke nanti ketemu yang asing-asing kumpulkan kumpulkan kumpulkan jadi Atau contoh yang lain apa? syahada Wanita ketika jadi saksi boleh buka cadar di depan laki-laki di depan hakim. atau ini misalnya ya wa bu'ulatuhunna fi in aradu islaha. Talalah tadamunnya. Suami lebih berhak untuk rujuk. Talalah talalah mutafakannya dia suami lebih berhak. Talalah tadamunnya. Istri tidak punya hak menentukan rujuk dan tidak wali juga tidak ya, itu dalalah iltizamnya iltizamnya mereka boleh saling lihat aurat Kenapa? Karena Allah sebut wa Suami mereka. Berarti statusnya masih Ya seperti itulah. Atau misalnya uh, apa? Firman Allah Subhanahu wa taala وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفي لأمر الله konsekuensinya terhadap التزام مقاتلة المؤمنين ليس كفر karena Allah sebut apa? wa in ta'ifatani minal mu'minin dua-duanya contoh itu atau uh, eh, qatlul mu'min amdan laisa kufrus laisa kufran kenapa karena Allah sebut fa'in ufiya lahu min akhi nah. seperti itu nanti dibiasakan saja ya kita nggak usah membuat dalalatul iltizam sendiri baca saja keterangan ulama sudah ada cuman kadang kita tahu ini dalalatul iltizam dan tidak tergantung dari kesadaran ketika membaca ba'dul usul allati yahtaju ilaiha al-faqih beberapa beberapa prinsip, beberapa kaidah yang dibutuhkan oleh al-faqih, oleh ahli fikih. Usul di mana al-kaidah? Ikra. Al-matan. الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا dalla dalla dalilu ala istihbabi awil ibaha awil ibahati wal aslu fi nawahi annaha litahrimi illa idza dalla dalilu ala al karahati nah yang pertama kaidah pertama adalah al aslu fil amri lil wujub hukum asal dalam perintah uh, wan nahyi dan larangan al aslu fil amri wan nahyi hukum asal dalam perintah dan larangan. Oke. Al aslu di sini maknanya hukum asal. Kalau al aslu di atas nah, maknanya kaidah. Al aslu fi awamil kita ibu sunnah an lil wujub. Hukum asal perintah dalam Al-Qur'an dan sunnah adalah wajib kecuali jika di sana ada dalil yang menunjukkan istihbab atau menunjukkan mubah. Sebaliknya wal aslu fin nawahi annaha tahrim. Hukum asal dalam larangan adalah untuk menunjukkan makna haram kecuali jika terdapat dalil alal karoha yang menunjukkan hukum makruh. Ikra. قال المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الشيخ رحمه الله ثلاثة من الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية فيحتاج إليها في استنباط الأحكام وفي الإفتاء ونحو ذلك وقد ذكر هنا ثلاثة أصول الأول أن, أن الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها تقتضي الوجوب وهذا قول الجمهور من أهل العلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية أمر الله ورسوله أمر الله ورسوله إذا أطلق نعم أمر الله أمر الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب كان كان مقتضاه الوجوب والأدلة على ذلك كثيرة جدا ومنها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ووجه الدلالة أن الله تعالى توعد المخالفين لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتنة وهي الزيغ أو بالعذاب الأليم ولا يتوعد بذلك إلا على ترك واجب فدل على أن أمر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي الوجوب قال القرطبي رحمه الله بهذا بهذا بهذه الآية استدل الفقهاء على أن الأمر للوجوب ومنها قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا, قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم قال القرطبي هذا أدل دليل على ما ذهب إليه الجمهور من أن صيغة افعل للوجوب في أصل, في أصل وضعها لأن الله تبارك وتعالى نفى خيرة المكلف عند سماع أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أطلق على من بقيت له خيرة عند صدور الأمر اسم المعصية ثم علق على المعصية بذلك الضلال فلزم حمل أمر حمل الأمر على الوجوب Syekh menyebutkan tiga kaidah yang yatoru yang sangat dibutuhkan oleh fakih dalam semua uh, eh, lika mereka terkait dengan hukum fikih dan semua apa perbuatan mereka tingkah laku mereka dalam ilmu fikih dibutuhkan istimbatil ahkam dalam menyimpulkan hukum dalam berfatwa dan semacamnya dia menyebutkan di sini tiga Eh, kaidah penting. Yang pertama, Anal asla fi amil kitab wa sunnah annaha taqtadil wujub. Hukum asal perintah dalam Al-Qur'an dan sunnah menunjukkan makna wajib. Ini adalah keterangan atau pendapat jumhur ulama. Beliau mengatakan jumhur ulama ya. Berarti mungkin ada yang berpendapat hukum asal lil istighfar. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan amrullahi wa rasulih idza utliqa kana muqtadahu al-wujubah. Perintah Allah dan Rasul yang mutlak konsekuensinya adalah mengandung makna wajib. Dan dalil masalah ini sangat banyak di antaranya firman Allah taala dari ladina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah Au yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang yang menyimpang dari perintah Nabi SAW yahdar merasa takut mereka akan tertimpa fitnah atau tertimpa siksa yang sisi pendalilannya Allah Subhanahu wa taala mengancam al-mukhalifin orang yang menyimpang dari perintah Allah atau dari perintah Rasul SAW dengan ancaman fitnah yaitu azzaid kesesatan atau dengan ancaman siksa yang menyakitkan dan tidak mungkin adanya ancaman ini kecuali karena meninggalkan kewajiban. Oke, ini menunjukkan bahasanya perintah Rasul yang sifatnya mutlak menunjukkan makna wajib. Al-Qurtubi mengatakan berdasarkan ayat ini para ulama berdalil bahwa hukum asal perintah adalah wajib. Kemudian dalil yang lain adalah firman Allah wa ma kana lil mu'minin wala mu'min idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim tidak ada bagi mukmin laki-laki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perintah mereka memiliki pilihan min amrihim dari perkara mereka dari urusan mereka kata Al-Qurtubi hadza atallu dalilin ini dalil yang paling tegas yang dimiliki oleh jumhur bahwa sigot if'al menunjukkan makna wajib fi asli wad'iha pada makna asalnya karena Allah tabaraka wa taala meniadakan adanya khiyarah khiyarah mana? pilihan. Kalau pakai kho pilihan, kalau pakai ha bingung. Allah tiadakan khiyaratul mukallaf adanya hak pilih bagi mukallaf ketika mendengar perintah Allah atau perintah Rasulnya. Kemudian Allah menetapkan alaman bakiyat lahu khiyarah inda suturil amri ismal maksiyah. Allah tetapkan uh, bagi orang yang masih mempertahankan hak pilih ketika ada perintah dengan nama maksiat. Lanjutannya apa? Lanjutan ayat wa maka lil mu'min wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Lanjutannya apa? ada kata maksiat ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا yang masih mempertahankan adanya khiyarah hak pilih baginya setelah adanya perintah Allah sebut maksiyah thumma 'allaqa 'alal maksiyah bidzalika ad kemudian Allah gandengkan maksiat tersebut dengan kesesatan maka wajib lazim falazima maka wajib untuk memahami perintah di sini dengan makna wajib. Nah, wa min amsilati dzalika min amsilati dzalika qawluhu ta'ala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Hadza amrun mutlaqun yufidu wujubal istima'i wal insati <clears throat> inda qira'atil qur'ani mutlaqan fi sholati wa ghairiha. ويكون دليلا على سقوط الفاتحة عن المأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام ويرى بعض العلماء استثناء الفاتحة استثناء الفاتحة على القول بوجوبها من باب التخصيص والمسألة خلافية والمقصود الاستدلال بالآيات على أن الأمر فيها للوجوب سواء dakhalaha at-takhsisu amla qalu illa idza dalat dalilu ala al-istighbabi awil ibahati ay anal amra la yasrifu anil yusrafu. la yusrafu anil wujubi ila bidalilin yasrifuhu ila yusrifuhu, ila ghairihi kal istighbabi awil ibahati aw ghairihima wala ala syaihu iktasara alaihima likasratihima finususi wa illa fa innal amra qad yaritu lima'anin katsiratin. Nah. Contoh firman Allah, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Hada amrun mutlak ini perintah sifatnya mutlak yang menunjukkan wajibnya mendengar dan diam inda qiraatil Quran secara mutlak baik dalam sholat maupun di luar sholat. Maka selama di situ ada suara Al-Quran yang secara sengaja kita masuk di dalamnya, wajib bagi kita untuk mendengarkannya. Kita bagian dari acara adanya suara tadi. Kita wajib mendengarnya. Maka ini dalil ala suqutil Fatihah anil makmum fi salatil jahriyah idza sami'a al imam. Ini dalil tidak wajibnya membaca Al-Fatihah bagi makmum dalam sholat jahriyah. Kenapa? Karena makmum bagian dari kegiatan sholat tadi. Maka dia sudah siap harus mendengarkan bacaannya imam. Apabila dia mendengar kiroahnya imam. Dalalah apa ini? Tadamun atau iltizam? Tizam ya kalau kalau masalahnya masalah fatihah tizam ya Tizam. Eh, imam disunahkan untuk jah uh, jahru bil kiraah konsekuensinya makmum harus mendengarkan karena mau mendengarkan maka fatihah harus ditiadakan dalalah intizam, intizam syara, gitu nah sisi mendalilannya gimana karena kalau misalnya sama-sama uh, eh, mamum juga membaca al-fatihah maka tidak sesuai dengan perintah untuk diam ketika mendengar pembacaan Qurannya imam apa gunanya imam jahriyah kalau makmum membaca sendiri-sendiri imam baca makmum baca terus siapa yang mendengar tidak ada yang mendengarkan sementara beda antara bacaan imam dan makmum imamnya baca surat makmumnya baca fatihah terus apa gunanya disuruh jahriyah toh imam makmum juga nggak ada yang mendengarkan itu dalalah isyarah iltizam Syekh Utsaimin berpendapat makmum wajib membaca Al-Fatihah eh, bertahan pada hadis la salata liman lam yaqra fatihatil kitab namun beliau memberi kesimpulan tadi memang benar apa gunanya imam disuruh untuk mengeraskan bacaan sementara makmum baca Fatihah Kata beliau, wahada kaulun waji nah, Ini alasan yang paling kuat, kata beliau. Ya, saya tahu ini juga dari keterangan beliau. Namun mengingat ada hadis itu nggak berlaku. <laughs> Dalalah itu nggak berlaku. Eh, wa yarafa'ul ulama istisna al-fatihah istisna al-fatihah sebagian ulama berpendapat dikecualikan al-fatihah ala qawli biwujubiha menurut pendapat yang mengatakan wajib dalam mimbab at-takhsis ini pengkhususan khusus fatihah dan beliau simpulkan wal masalah khilafiyah ini termasuk masalah khilafiyah Eh, yang dimaksud yang kita maksudkan di sini adalah al istidlal bil ayah ala annal amra fi halil wujub. Kita berdalil dengan ayat yang menunjukkan bahwasanya hukum asal perintah adalah wajib baik dakhalah taksisu amla baik di sana ada taksis maupun tidak ulama yang mengatakan wajib mendengar ketika ada bacaan Quran mereka mengakui itu mereka berdalil dengan itu namun mereka kecualikan ini karena tah persis bukan menolak dalil bukan mengatakan anjuran tapi kecualikan dengan metode taksis qauluhu qauluhu illa idza dalla dalilu ala istihbabi aw ibahati ay anal amra la yusrifu anil wujubi illa bidalilin yusrifuhu illa sudah sudah oh sudah nih ya uh, nah pernyataan sanif kecuali jika ada dalil yang menunjukkan istighfar atau ibahah bahwa perintah tidak boleh dipalingkan dari makna wajib kecuali jika ada dalil yang memalingkannya untuk makna yang lainnya selain wajib semacam anjuran atau mubah atau yang lainnya mungkin syekh wala'alla syekha iktasara alaihima beliau hanya uh, membatasi pada dua hal ini likasratihima fin nusus karena dua hal ini yang paling banyak dalam nas wa illa fa innal amra qad yufitu at-tahdid au yufitu an-nahyi wa illa fa innal amra qad yaridu lima'anin katsir karena kalau tidak perintah terkadang memiliki beberapa makna yang lain di dalam di dalam tastahi fasna masyita nah famisal istighfar فمثال الاستحباب حديث حديث عبد الله بن mughaffal مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قال في الثا- في الثالثة لمن شاء فقوله لمن شاء قرينة على أن الأمر ليس للوجوب ومثال الإباحة قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض لأن هذا أمر وقع وقع بعد Waqa'ana وقع بعد hadr hadrin zala al hadru hadaru fa idza zala al hadaru rujia ila halatihi qabla qablahu wa huwa al ibahatu al aslu tsani anna an tahrim tahriman tahrim al manhi anhu illa idza dalilu ala anna masrufatun masrufatun ila khairihi kal karahati wa min adillati dzalika qawluhu ta'ala wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu fa amara Allah ta'ala bil intihai anil munhi anil manhi anil manhi anhu فيكون الانتهاء واجبا لأن الأمر المطلق لأن الأمر المطلق يقتضي الوجوب كما تقدم يقول الإمام الش... يقول الإمام الشافعي رحمه الله أصل النهي أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة آه، تدل على أنه إنما uh, eh, innama naha nuhiya anhu innama nuhiya anhu li ma'nan ghairi tahrim. Naam. Uh, contoh yang menunjukkan ibahah atau misal istihbab contoh yang menunjukkan anjuran adalah hadis dari Abu bin Mukaffal Nabi SAW bersabda Sallu qabla al-maghrib Qala kita lisa liman syah Bersabda beliau liman syaa qarinatun ala al amra laisa liwujub. Bagi siapa yang mau menunjukkan bahwasanya perintah tidak wajib. Contoh yang mubah wa idza halaltum fastatu. Apabila kalian sudah halal tidak ikhram fastatu maka lakukanlah berburu. Di makna silahkan berburu. Gitu. Di ya. makna ibahah. Contoh yang lain faida qudiyatis shalah fantashiru fil ar. Karena perintah semacam ini waqa'a ba'da hadarin terjadi setelah adanya larangan faida zalal hadaru raja ila halatihi qablahu. Apabila larangan sudah tidak ada, maka kembali kepada kondisi sebelumnya yaitu mubah. Kemudian kaidah yang kedua bahasanya an tak taqtadi tahrimal manhi anhu. Adanya larangan menunjukkan haramnya yang dilarang kecuali jika ada dalil bahasanya annaha masrufatun ila ghairihi larangan ini maknanya mengandung makna yang lain semacam makna makruh misal wa min dalika wa min dalilnya adalah firman Allah wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka perintah Allah untuk intiha berhenti anil manhi anhu dari perbuatan yang dilarang fayakunul intiha wajiban maka intiha di sini berhenti di sini hukumnya wah wajib Uh, maka menyimpulkan al aslu finnahi ditahrim itu kebalikan dari perintah itu apa disimpulkan dari dalil perintah suruh berhenti berarti berhenti hukumnya wajib li'anna al-amra mutlaq yaqtadil wujub bagaimana yang lewat Imam Syafi'i mengatakan aslun nahyi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hukum asal larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anna naha anhu fawa muharram. Semua yang beliau larang hukumnya haram. Sampai terdapat dalalatun hatta ta'tiya anhu dalalatun sampai terdapat darinya dari larangan tersebut dalalatun kandungan lafat yang menunjukkan annahu innama nuhiya anhu limaknan ghairat tahrim. Eh, limaknan ghairi tahrim bahwa teks ini maksud larangannya adalah untuk makna selain yang haram. Jadi teksnya larangan. Teksnya lah larangan. Tapi terdapat dalalah kandungan makna yang menunjukkan bahwasanya larangan ini tidak haram. Pemita ludalika, contoh yang lain wa mithalu dzalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam la tasallu ilal la tusallu ilal quburi wa la tajlisu alaiha fahada nahyun yaktado yaktadi yaktadi tahrimi salati tahrima tahrima salati ilal quburi au au julusi alaiha idza la id id la id la sarafalahu sorifalahu andalika, dalika fa in wujida dali fa in wujida la dalilun yas yusrifu yusrifun nahi ilal karahati ukhida bihi ka ta'ala ka ta'ala ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam la yus la yusam la yamassanna لا يمسن أحدكم ذكره ذكره بيمينه وهو يبول وهو يبول فالنهي عن مس عن مس الذكر باليم باليمين محمول على الكراهة على ما حكاها حكاه, حكاه الحافظ حافظ حافظ ابن حجر رحمه الله anjumhuri wadalilu wa dalilu as-sarifu lahu hadisun hadisu Qais bin Ibn Talak Qais bin Talak bin Ali an abihi radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam suila an rajuli yamassu dzakarahu aili alaihi wudu'i. kola, Qala la innama huwa bat'atun minka wal bat'atu bi fathil ba bil fathil ba'i was sukuni dodi al mu'jamati al qit'atul lahmi ay kamala yang kudu al wudu'u min al masl jasadi wal a'dha'i fakadha la yantaq la yantaqadu la yantaqadu min masjid zakari li'anna zakari kit'atun dal jasadi nah. contoh ya la tusallu ilal kubur di sana ada larangan wa hadza yufidu at-tahrim fa hadza nahyun maka di sini larangan ini yang tadi tahrim as-shalah ilal kubur menunjukkan haramnya salat menghadap ke kuburan dalalah apa ini mutobaqah atau duduk di atas kuburan karena la sarifalahu an tidak ada dalil yang lain yang memalingkannya Bagaimana dengan sholat jenazah? Kalau jawab Ada khasun dan jika di sana ada dalil yang memalingkan larangan pada makruh uhidabihi maka kita simpulkan seperti itu. Seperti sabda Nabi SAW, La yamasanna ahatukum zakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Kalian tidak boleh menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan ketika kencing. Maka larangan menyentuh tangan kanan eh, kemaluan dengan tangan kanan mahmulun alal karohah difahami makruh meskipun di situ ada non tauhid la yamassanna sebagaimana keterangan al hafidh Ibnu Hajar rahimahullah yang ini adalah pendapat jumhur bagaimana bisa dipahami demikian as-sarif dalil as-sarif lahu dalil yang menyimpangkan hal itu adalah hadis Qais bin Talak bin Ali dari bapaknya Talak bin Ali radhiyallahu anhu Nabi SAW pernah ditanya tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya, apakah dia wajib wudhu? Jawab beliau, la, tidak. Innama huwa bad'atum minka. Ya. Kemaluan itu bagian dari tubuhmu. Bad'ah dengan fathah ba dan dotnya disukun al-mu'jamah. Mu'jamah bagaimana? Anjem. Ya. Mu'jamah ada titiknya. takunul kha al mukjamah ada titiknya untuk membedakan dengan yang tidak ada titiknya karena titik ini menipu gara-gara titik beda huruf dan artinya jauh soha dengan doha kalau tidak ada titik namanya muhmalah oh itu nggak ada titik Jadi, ulama kadang ngasih dopet uh, eh, sebuah kata batasan kata biar nanti nggak keliru mukjamah itu kan nggak mungkin ketukar dengan muhmalah begitu Mananya adalah kit lahmi. Potongan daging. Artinya, mana hadis kama la yang la yantak la yantaqidu al wudhu Sebagaimana wudhu itu tidak batal dengan menyentuh badan atau anggota badan yang lain, maka demikian pula tidak batal dengan menyentuh kemaluan li'anna dzakar kit'atun minal jasad. Karena yang namanya kemaluan bagian dari jasad. Wallah alam Naktafi bihada salah kita lanjutkan Al-Hakik wal-Majaz Untuk yang rutin yang saya terima di sekolah di kampung itu Bagian kemaluan itu batalan untuk Saat itu dalilnya apa? Man masad uh, ah, hadis Siapa itu sahabatnya? Hadisnya riwayat muslim Man masad dakarahu fal yatawadda Siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia harus berwudu ulama khilaf dalam hal ini kalau Syekh Utsaimin kan merojihkan wajib berwudu karena hadis Talak bin Ali itu hadis Maki disampaikan Nabi SAW waktu di Mekah sebelum hijrah sedangkan manmas mas itu hadis belakangan di akhir hayat beliau sehingga ada banyak kemungkinan yang pertama mahmulun nas bisa jadi yang pertama dipahami terjadi nasah dan mansuh yang kedua anak anil asli muketem kondisi yang menyelisih hukum asal itu didahulukan hukum asal menyentuh badan itu nggak membatalkan wudhu tapi ada teks siapa yang menyentuh kemaluannya maka batal wudhu maka nah, ini didahulukan karena ketika ada kalimat yang itu menyelisih hukum asal berarti itu hukum yang ditek, ditekankan itu alasan beliau sehingga uh, eh, untuk kemaluan membatalkan wudhu dalam masalah ini final. Cukup yang lain? Hmm. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi asli, Pak. Kok Di Alwati. Oh, masya Allah ya. Tak kirain ada. Mungkin ya jarang Hmm. Dikaji di mana? pernah bahas Jamal Ada rekamannya tuh Jamal maksud? Ya, nanti. Kalau salah ngeliat yang ngeliat di web website apa? Oh. Uh, yang Bukan Sarah Latifah tapi Jamal Maksud. Jamal Maksud. Oh iya. Hmm